bagaimana cara mengembalikan kejayaan umat ini. Dalam buku uh, Firqatun Najiyah yang sudah diterjemahkan dengan judul Jalan Golongan yang Selamat. tentu pernah lihat baca buku itu? Itu disebutkan di situ satu pertanyaan Muhammad Kutub yang ditujukan kepada Muhammad Kutub. Isi pertanyaannya kira-kira begini. Sebagian orang berpendapat bahwa Islam akan tegak melalui jalur hakimiyah. Sebagian lagi berpendapat Islam akan tegak dengan perbaikan akidah. Manakah yang benar dari dua per perkataan ini? Nah ini dijawab oleh Muhammad Kutub. Ya mana bisa tegak hakimiyah tanpa pembersihan akidah katanya. Lalu dia jawab. Saya katakan pertanyaan serupa pernah diajukan kepada Syekh Al Albani. Ya, Beliau menjawabnya dengan apa? Dengan hadis ini. Ya. Hatta tarji'u ila dinikum. Hingga kamu kembali kepada agama kamu. Apa artinya kembali kepada agama? itu agama yang bersih, yang benar-benar agama. Banyak sana yang apa kita kata perkara-perkara yang bukan agama tapi di atas namakan agama. Ya banyak perkara-perkara yang bukan termasuk agama tapi di atas namakan agama. Jadi tarji'u ila dinikum kembali kepada ajaran agama yaitu dengan kembali kepada ajaran agama yang murni dan mengamalkannya. Itu arti tarji'u ila dinikum. Jadi beliau berdalil dengan ayat hadis ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Artinya, jalan untuk melepaskan kehinaan dan meraih kejayaan bagi umat ini adalah dengan kembali kepada sunnah, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah, ajaran Islam dari bid'ah-bid'ah yang mengotorinya, dan tarbiyah, membimbing, mendidik umat ini di atas sunnah yang saheha Ini jawabannya. Bagaimana cara mengembalikan kejayaan umat? Rujuk ila sunnah. Kembali kepada sunnah Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek beragama. Dalam muamalah muamalah. Ya, bermuamalah dengan sultan. Dalam dakwah. Dalam jihad. Dalam akidah ibadah, muamalah, dan lain sebagainya kita harus rujuk kepada sunnah yang sahih Ini jawabannya. Jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa pertanyaannya sudah salah. Ya. Dia memberikan dua alternatif. Ya. Di sana ada yang berpendapat ya Islam tegak lewat hakimiah ada yang berpendapat tegak melalui pembenahan akidah. Ya, lalu ini dijawab ya tentu saja pembenahan akidah. Ya. Dari mana tegaknya hakimiyah tanpa pembenahan akidah? Demikian kata Muhammad Kutub. Kita katakan ini jawaban yang kurang. Ya, kurang. Jawaban yang benar apabila ditanya bagaimana mengembalikan kejayaan umat yaitu rujuk ila sunnah. Kenapa kita katakan demikian? Kalau kita katakan uh, pembenahan akidah, ya, ada pembenahan akidah. Ini masih rancu, ini pembenahan akidah. Kalau yang ngomong Mu'tazilah, ya dibelahi menurut akidah Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah yang menyerukan, mari kita membenahi akidah. Artinya kita harus menafikan sifat-sifat Allah. Karena menurut Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah, pembenahan akidah itu adalah menafikan sifat-sifat Allah. Kalau Qadariyah yang ngomong, mari kita membenahi akidah, maka maksudnya apa? Menolak takdir. Karena pembenahan akidah menurut Qadariyah itu menolak takdir. Kalau yang bicara, yang bicara Khawarij, mari kita membenahi akidah. Ya, mari kita membenahi akidah. Maka maksudnya apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Itulah dia pembenahan akidah menurut Khawarij. Jadi kita katakan jawaban yang disampaikan oleh Muhammad Kutub tadi meskipun dicantumkan dalam kitab Firqatun Najiyah ini perlu di garis atas sih semuanya. Ya, jawaban ini masih ngambang, rancu dan jawabannya juga sepertinya diarahkan. Sekarang ini orang-orang ikhwanul muslimin yang terpaksa nggak bisa lagi menolak hujah salafiyah bahwa umat ini harus dibenahi akidahnya mau tidak mau harus menerima ini. Tapi bagaimana caranya mereka menerima ini tapi manhatnya gerakan dakwahnya tetap ikhwani. Maka muncullah orang-orang yang tipenya seperti Muhammad Kutub. Ya. Yang kata mereka ini salaf ya, ikhwani moderat, ya, maaf akidahnya salafi, ya, dakwahnya, gerakannya, harokahnya ikhwani. Itu akibat jawaban yang kurang tadi. Ya, ini penting antum ketahui. Ya, sebagian orang-orang dan muslimin mereka mengakui ya pembenahan akidah. Kita mengakui. Maka di kantor perwakilan Partai Keadilan dikaji kitab Fathul Majid. Senanglah salafin yang nggak tahu sebenarnya akar permasalahan kan begitu ya. Wah, mereka sudah membenahi akidah. Iya. Mereka membenahi akidah namun manhajnya tetap Ikhwanul Muslimin. Ya, dakwahnya tetap, gerakannya tetap Ikhwanul Muslimin, tantimnya tetap Ikhwanul Muslimin. Eh, mereka bebaskan Pengikut-pengikut mereka belajar akidah kepada ulama salaf, belajar akidah. JI mempelajari buku-buku akidah, fatul Majid, Usul Salasa. Tapi dalam gerakan tetap tetap apa? Tetap haroki. Jadi jawaban itu kurang. Yang benar adalah ya, jalan kembali untuk mengembalikan <coughs> jalan untuk mengembalikan kejayaan umat ini adalah arruju ila sunnah. Ini jawaban yang syamil, ya, jawaban yang lengkap, meliputi segala aspek. <coughs> Rujuk ila sunnah dalam segala aspek, dalam bermuamalah kepada penguasa. Di sana banyak orang-orang yang mengaku salafi tapi dalam bermuamalah kepada hukam horiji, ya dalam bermuamalah kepada hukam koriji. Contohnya laskar, laskar jihad. <coughs> ya. Rujuk ilatin itu menyeluruh. Dalam segala aspek. <coughs> Bukan dalam aspek akidah saja. Bukan dalam aspek dakwah saja. Dalam semua aspek. Termasuk di dalamnya muamalah ilal hukam. Bagaimana bermuamalah terhadap penguasa. Ini adalah satu kitab yang bagus. Kitab Muamalatul Hukam fi da'il Kitab wa Sunnah. Di dalamnya dijelaskan bagaimana cara bermuamalah terhadap hukam. Menurut manhaj salaf. Jadi rujuk kepada din itu rujuk kepada semua aspek agama termasuk di dalamnya hal ini perlu antum ketahui bahwa para ulama sepakat memasukkan al muamalatul muamalatul hukam ini dalam bab akidah. Di dalam mukadimah kitab ini dikatakan <clears throat> Ya, coba dah dengarkan. Amma ba'du fa inna sam'a wa ta'a li wulati amril muslimin aslun min usulil akidah as-salafiyah. Jadi muamalatul hukam termasuk masalah akidah usul akidah akidah salafiyah. Patuh dan taat kepada ulatu amril muslimin merupakan salah satu kaidah dasar dari akidah as-salafiyah. Ada mengatakan, "Qalla ay kitabun fiha min taqririhi wa syar'ihi wa bayanihi." Hampir semua buku-buku akidah menyebutkannya, menjelaskannya dan menjelaskan eh, dan menerangkannya. Contohnya akidah tahawiyah. Pernah belajar akidah tahawiyah. Di dalamnya juga disebutkan tentang bagaimana cara bermuamalah terhadap <clears throat> al-hajj wal jihad ma'awulati umuril muslimin. Begitu juga di dalam apa akidah dalam uh, syarah uh, <clears throat> sunnah karangan Al-Imamul Barbahari. Demikian juga syarah sunnah karangan <clears throat> Al-Imam Al-Lalikai, syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyariah karangan Al-Imam Lalalikai juga disebutkan hal ini dalam hampir semua buku-buku akidah menyebutkan tentang masalah ini yaitu cara bermuamalah dengan hukam. Ada lima hak penguasa yang tidak boleh dirampas oleh yang lain, oleh rakyat. Al-Hasanul Basri mengatakan, "Hum ya Iyaluna min umurina khamsan." Mereka para penguasa mengatur lima urusan kita. Ada lima urusan ini nggak boleh dirampas oleh selain penguasa. Yang pertama al-jum'ah. Al-jamaah, salat jum'ah dan salat jemaah pengaturannya. Kemudian salat Aidain, salat hari raya penetapan hari raya. Ini hak penguasa. Kemudian as masalah pertahanan keamanan, ini hak penguasa. Kemudian al-hudud, pelaksanaan hukum, ini adalah hak penguasa penguasa. Enggak boleh kita kita ini melakukannya. Maka dari itu salah satunya diantaranya penetapan hari Id. Ini hak penguasa sebenarnya. Hak penguasa. Ketika Al-Imam Ahmad ditanya bagaimana ya kita berhari raya berpuasa, beliau menjawab dengan dua hadis saja. Al, al fitru yauma tuftirun yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahin nas Ya- yawma yasumun Dan hadis yadullahi mal jamaah. Dua hadis itu saja. Ya. Yadullah mal jamaah. Ya. Tangan Allah bersama jamaah. Artinya ini adalah hak penguasa. Ada orang yang bertanya kepada saya, Ustadz kapan hari raya? Saya bilang kok tanya kepada saya. Kalau saya teriak-teriak di pasar besok hari raya ada yang dengar nggak? Hah? Gak ada yang dengar. Siapa yang berhak mengumumkannya? Siapa yang berkewajiban mengumumkannya? Penguasa. Pada zaman Rasulullah, Ibnu Omar melihat hilal. Apa yang dilakukannya? Puasa dia sendiri. Tidak. Tapi dia melaporkannya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menerima persaksiannya. Berpuasa. Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu Fatawa, jika ada beberapa orang melihat hilal dengan mata kepala mereka sendiri, hilal bukan hilal masjid. Hilal. Bolehkah mereka berpuasa? Tidak boleh. Hingga mereka melaporkannya kepada sultan, penguasa. Apabila penguasa menerimanya, ya alhamdulillah. Jika tidak, ya mereka tidak boleh berpuasa sendirian atau berpuasa sekelompok orang ini berpuasa terpisah begitu tidak boleh. Ini demi persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Nah demikian juga hudud, pelaksanaan hudud, rajam. Ini nggak boleh kita lakukan sendiri. Gak boleh kita lakukan sendiri. Itu adalah hak penguasa. Nah demikian ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya jadi ini termasuk masalah-masalah akidah. Prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah. Yang mesti kita pelajari. Dan kita amalkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Manhaj salaf. Jadi bukan hanya pembenahan akidah. Penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang harakah bukan hanya penyimpangan dalam akidah itu satu di antara ya beribu penyimpangan mereka atau banyak penyimpangan mereka, sejumlah penyimpangan mereka. Termasuk penyimpangan mereka adalah di dalam bermuamalah kepada hukam. Ini termasuk penyimpangan mereka. Nah demikian. Jadi ini harus menyeluruh. Jadi jawaban yang benar bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani yaitu rujuk ila sunnah, kembali kepada sunnah dalam segala aspek kehidupan. Ibadah, muamalah, akidah terutama, akhlak, ya, dan lain sebagainya. Nah, demikian ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Nah, jadi tasfiyah ini harus dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Tasfiyah akidah, tasfiyah dakwah, tasfiyah ya katakan uh, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu at-tarbiyah yaitu membimbing, mendidik umat ini di atas Islam di atas sunnah atau Islam yang telah sahih, yang telah murni tadi. Dia, dia membimbing umat di atas ajaran Islam yang telah sahih tadi, yang telah bersih dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Ini dia proses yang sangat penting yang harus dilakukan oleh umat Islam sekarang ini. Tanpa melakukan proses ini, umat ini tidak akan bisa bangkit dari kehinaannya. Ini ada tadbir. Ada penerapan kaidah. Coba lihat di buku antum itu ada penerapan kaidah. Ijtama Syekh, ya satu ketika Syekh Al Albani bertemu dengan Ali bin Haj. Ya pemimpin rohani Partai FIS sebagaimana yang mereka katakan. Syekh Al Albani sudah mengetahui sepak terjang partai ini yang katanya pengikutnya be, memiliki pengikut yang banyak berjuta bahkan ya, eh, berjuta pengikutnya katanya. Yu'addu malayin. Fakana mimma sa'alahu anhu ma'asbutuhu huna ikhtisaran an qala lahu syekh. Satu pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Al-Albani kepada Ali bin Haj ini adalah Apakah setiap orang yang mengikuti Anda mengetahui bahwa Allah bersemayam di atas aras? Satu saja. Apakah setiap orang yang bersama Anda mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras? Dia mengatakan, "Ya, kami harap demikian." Ini politikus ya. Dia jawab juga ngambang seperti itu. Kami harap demikian. Enggak dijawabnya iya dan tidak. Asy'Albani tidak bisa dikibului seperti itu. Beliau mengatakan iya atau tidak? Dia artinya menjawab tidak, tidak semua ya mengetahui Allah Subhanahu wa taala bersama di atas arsy. Apa kata Syekh Albani yakfini min kahada. Cukup bagiku hal itu ya. Artinya Syekh Albani mengetahui kadar ya, akidah yang dimiliki oleh partai FIS ini. Itu mereka tidak membimbing pengikutnya di atas akidah yang benar. Ya. Pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Al-Albani tadi merupakan konsekuensi lazim kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Artinya partai fis ini tidak memiliki komitmen perhatian untuk membersihkan akidah pengikutnya. Ya, tidak punya komitmen, perhatian, keseriusan untuk memperbaiki akidah pengikutnya. Sebagaimana yang di, yang kita lihat ya, kenyataan atau realita partai-partai Islam sekarang ini mengumpulkan siapa saja merangkul siapa saja. Nggak penting akidahnya bagaimana. Ya, pemilu tahun lalu Partai Keadilan merangkul Islam Jemaah LDI nggak jadi masalah. Sebagaimana Partai FIS merangkul Syiah nggak jadi masalah. Jadi mereka tidak punya komitmen, keseriusan untuk memperbaiki akidah pengikutnya. Lalu apa yang diharapkan dari kelompok yang seperti ini keadaannya? Ya. Ya tidak terbina di atas akidah yang benar. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya tidak mungkin satu kelompok itu dapat berhasil jika mereka berkumpul bersatu di atas persatuan ala Yahudi yaitu bersatu badannya namun hatinya bercerai-berai ya. Satu meyakini Allah seperti ini, yang satu seperti itu, padahal Allah yang mereka sembah satu. Nah, mereka tidak tahu akidah yang benar, ya, akidah yang benar di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Lalu apa pentingnya masalah ini? Apa penting apa pentingnya pertanyaan Apakah setiap orang yang bersama kamu mengetahui Allah bersemayam di atas aras? Ini adalah pertanyaan ya, yang diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguji seorang budak wanita. Aina Allah. Syalbani tidak mengatakan kepada uh, Ali bin Had, Aina Allah. Ya, tapi dengan redaksi yang lain tapi hampir sama. Apakah setiap orang lebih halus lagi? Apakah setiap orang yang bersama kamu tahu Allah bersemayam di atas aras? Ya hakikatnya hampir sama dengan pertanyaan aina aina Allah. Supaya tidak terkesan mendikte Syalbani merubah redaksi tapi maksudnya sama. Apakah setiap orang yang bersama kamu tahu Allah bersama yang di atas Dia katakan tidak. Nah demikian ikhwan fiddin. Rasulullah pernah menguji seorang budak wanita dengan menanyakan kepadanya, Aina Allah. Kalau pertanyaan ini nggak penting, nggak perlu, ya Rasulullah tidak akan menanyakannya kepada budak wanita itu. Rasulullah bertanya kepadanya tentang Ain Allah. Lalu budak wanita itu menjawab, Fis sama, di langit. Tanpa ragu dia menjawabnya. Ya, tanpa ha, ho atau tanpa ha, dan lain sebagainya. Dia langsung menjawab, Fis sama. Artinya, ini adalah akidah yang sangat mendasar. Yang diketahui oleh penduduk Madinah, sampai-sampai seorang budak wanita yang kerjanya jauh di luar kota Madinah. Akidah ini merata. Ya, dasar diketahui oleh siapa saja sampai-sampai seorang penggembala. Sekarang ini apakah seperti itu? Kalau kita tanya tukang becak di mana Allah? Mudah-mudahan kita tidak mendengar jawaban di atas becak saya katanya. Karena marah. Itu dia kondisi kaum muslimin sekarang ini. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan umat ini dari perbudakan dan kehinaan? Jika seperti itu keyakinan mereka terhadap Allah. Coba lihat, budak wanita ini, Allah bebaskan dia dari perbudakan karena keimanannya yang benar terhadap Allah. Dia menjawab pertanyaan yang benar. Dia menjawab pertanyaan dengan benar. Ketika ditanya oleh Rasulullah, Ain Allah? Dia menjawab dengan pasti, Fis sama. Ini jawaban yang il, ilmiah. Dia menjawab dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Minimal dia membaca ya firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu alal arsistawa. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan Allah bersemayam di atas ars atau berada di atas, di langit. Coba tanyakan kepada kaum muslimin sekarang ini. Di mana Allah? Ini sekarang banyak kaum muslimin berkumpul di lapangan sana. Coba tanya satu persatu. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah itu dekat, ada yang mengatakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher, ada yang terbengong, ada yang marah ditanya pertanyaan seperti itu, macam-macam. Padahal mereka mengaku menyembah Allah yang satu. Ini artinya mereka tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana Allah menolong satu kaum yang tidak mengenalnya? Ya, bagaimana Allah menolong satu kaum yang mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perbuatan mereka yang mendatangkan kemurkaannya. Mengenal saja tidak. Coba lihat Rasulullah berjuang, berjihad bersama generasi yang tahu ya, akidah yang sahih, tahu Allah yang mereka sembah. Satu akidah mereka. Ketika ditanya, di mana Allah? Satu jawabannya. Ketika itu, pada saat itu, kalau ditanya semua penduduk Madinah di mana Allah, jawabannya satu. Sekarang ini bagaimana? Ya tidak satu. Artinya kaum muslimin bercerai-berai jahil jauh dari agama khususnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah. Jadi apa tugas kita? Apa konsekuensi dari hal yang kita sebutkan ini? Kita harus membersihkan akidah-akidah yang menyimpang, keyakinan-keyakinan syirik dan sesat yang banyak diyakini oleh kaum muslimin sekarang ini. Wah itu panjang waktunya. Iya memang panjang waktunya. Nggak bisa kita kilat ya, karena kita nggak dituntut untuk hasil. Tidak. Ya kita dituntut berikhtiar, berusaha. Menjalankan kewajiban kita. Yaitu menyebarkan akidah yang benar, agama yang benar ini, sunnah Rasulullah ini ke tengah-tengah masyarakat. Soal diterima atau tidak, berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita harus berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah demikian ikhwanifidin, azan ya Allah wa iyakum. Ya, eh, kewajiban yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah menegakkan kewajiban atas via dan terbiah. yaitu melaksanakan pemurnian agama ini dari segala macam bentuk penyimpangan dan kesesatan yang terjadi di dalamnya, kemudian mentarbiah umat ini di atas Islam yang sahih. Perlu tarbiah, perlu amal. Ya, jangan belajar saja tanpa beramal. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan teori saja, Demonstrasi haram. Besok berdemonstrasi. dan begitu. Dilarang menghujat penguasa. Besok menghujat penguasa. Seperti yang dilakukan oleh Laskar Jihad. X. Ya, yang sudah bubar. Almarhum. Ya, itu dia. Jadi harus ada aplikasinya. Harus ada terbiahnya. Terbiah di atas manhaj, akidah, dan sunnah yang benar itu. Meskipun berat. Berat harus sabar menghadapi cemoohan orang. Apa ini salafi begini, salafi begitu, tidak ada perhatian dan lain sebagainya. Kita nggak demonstrasi dikatakan nggak kurang perhatian terhadap nasib umat. Ya nggak apa-apa. Kalaulah tidak berdemonstrasi itu bukti menunjukkan ketidakpedulian kita terhadap umat, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita yang menjadi ya, tujuan kita, yang menjadi Eh, kita kan prioritas kita adalah melaksanakan sunnah Rasulullah dan menjauhi segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ya, menjauhi bentuk-bentuk penyimpangan dalam agama. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa Jadi perlu tarbiyah. Setelah tasbih perlu tarbiyah, yaitu mendidik diri kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah ini dengan konsekuen dan komitmen yang penuh. Ya, tarbiyah diri kita, keluarga kita, ikhwan-ikhwan kita, Ya kita tarbiyah di atas sunnah yang sahih ini. Ya itu memang berat, tapi begitulah dia. Itulah yang wajib kita perjuangkan sekarang ini. Ya, kalau semua penduduk Indonesia salafi kan nggak ada masalah. Iya kan? Iya kan? Bagaimana itu? Apakah menyulap orang eh, menjadi apa namanya kita katakan seorang yang berakidah dengan benar? Itu bisa dengan Eh, kita katakan eh, dipaksakan atau simsalabim abrakadabra, abrakadabra jadi seorang salafi itu tentu saja tidak. Ya, tapi eh, kita katakan perlu waktu untuk me melakukan hal itu. Ya, jadi tidak bisa kita paksakan karena hidayah bukan di tangan kita. Wallahu taala alamu bisawab. eh, sikap salafin dalam krisis Irak ini bahwa kita boleh mendoakan celaka terhadap orang kafir pada kondisi ini nah ini sudah ada fatwanya dari terjemahkan oleh eh, Abu Abdullah Muhammad Elvi Syams silakan antum baca sendiri dan beliau menjelaskan, menjelaskannya secara panjang lebar di sini ya tidak jauh seperti apa yang kita jelaskan sebelumnya baik Beliau menjelaskan tentang realita kaum muslimin dengan membawakan sebuah hadis yang sudah ma'ruf kepada uh, eh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya tabayyatum bil inah wa akhadtum anal asnab al baqar dan lain sebagainya Dan beliau juga menjelaskan tentang bahaya bid'ah Ya bagus fatwanya ini. Jadi beliau tidak apa namanya di sini beliau menjelaskan agar kita membuka mata kita melihat kondisi kaum muslimin. Ya mengambil ibrah dari e, krisis yang terjadi ini. Apa penyebabnya dan bagaimana cara keluar, e, jalan keluarnya dan apa cara-cara untuk menanggul, menanggulanginya. Nah, bagus sekali mungkin nanti bisa baca dan diperbanyak. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Eh, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Karena waktu sudah tidak memadai untuk kita lanjutkan kajiannya karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain dapat kita lanjutkan. Ya kira-kira itulah dia enam kaedah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya sebenarnya masih panjang lagi pembahasan buku ini. Tapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan dan juga tenaga yang sudah tidak memungkinkan lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, ya kita berikan waktu untuk dialog ya, untuk masalah-masalah yang bebas dan belum sempat dijelaskan, mungkin dapat kita jelaskan pada kesempatan ini. Bentar, di negeri Irak pada khususnya agar mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Demi Allah tidak ada jalan keluar bagi mereka dari cobaan ini, dari kesemena-menaan dan kezaliman orang kafir. Demi Allah tidak ada yang ber, tidak tidaklah ada yang berdiri di hadapan mereka kecuali mereka harus konsisten memegang kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tidak ada jalan keluar bagi kaum muslimin dari kehinaan terus-menerus kecuali mereka membenarkan akidah, akhlak dan seluruh amal perbuatan mereka, jujur kepada Allah mereka menjadi orang-orang yang jujur dan benar bersama Allah, taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Menghormati ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau mereka berpaling, atau mereka meremehkan ajaran agama, atau mereka memiliki akidah dan ideologi yang berlawanan dengan akidah para nabi, syirik merajalela di negeri kaum muslimin, kesesatan dan penyelewengan akhlak dan lain sebagainya, ini merupakan musibah yang mendatangkan kemurkaan Allah dan mendatangkan ke kekuasaan atau serangan musuh terhadap kaum muslimin.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 Pertama-tama marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat itu kita dapat berkumpul fillah karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan yang kita lakukan pada pagi ini membawa manfaat dan berkah bagi kita dalam menjalani peran kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Akhwani Fiddin, Azani Allah Iyakum Sebagaimana yang diminta oleh sebagian ikhwah agar saya menyampaikan nasihat terutama kepada diri saya sendiri dan kepada para ikhwah sekalian karena nasihat merupakan hak setiap muslim dan kewajiban bagi muslim yang dimintai nasihat untuk memberikannya. Di sini saya akan membawakan sebuah pesan yang sangat berharga dari Syekh Abdul Malik Ramadhani di akhir kitabnya dari Nabar Siyasah tentang al-wajib beliau yaitu apa sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang ini? Terutama antum para penuntut ilmu di sini karena mayoritas penghuni ataupun penduduk kampung Jamilur Rahman ini adalah para tulabul ilmi dan juga kepada para ikhwah-ikhwah yang sehari-hari bergelut mencari nafkah melaksanakan kewajiban yang agung yaitu mendidik menciptakan generasi-generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mendidik hamba-hamba Allah yang lemah, para wanita untuk tunduk dan taat kepada Rabbnya. Islahul waqt islahil hal. Manfaatkanlah waktu dan perbaikilah diri Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam sebuah pasal dalam kitabnya mengatakan sebuah judul Kaifa tuslihu halak dalam kitab Al-Fawaid Bagaimana caranya memperbaiki diri saya rasa ini penting. Masing-masing kita tidak ada yang sempurna. Penuh dengan kekurangan-kekurangan. Manusia diciptakan dengan beberapa dengan beberapa karakter yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya di antaranya dhaif, ajul, halu, manu, jazu dan banyak lagi yang menunjukkan kelemahan mereka. Beliau mengatakan halumma ila dukhul ala Allah wa mujawaratuhu fi daril fi daril salam bila nasabin wala ta'ab wala ana' marilah segera menuju Allah dan mendekatkan diri kepadanya di surga Darussalam tanpa kesusahan, kesulitan dan beban yang berat. Jalan menuju Allah mudah bagi yang dimudahkan olehnya. Sulit bagi yang memberat-beratkan dirinya. Dengan memikul kewajiban yang bukan kewajibannya melalui jalan yang paling pintas dan paling mudah. Wadalika annaka fi waqtin baina waqtaini. Ya ini sesungguhnya engkau masing-masing kita yang berada di sini berada di antara dua masa. Masa lalu dan masa depan. Masa lalu kata beliau wa huwa fil haqiqah umruk dan pada hakikatnya itulah umurmu umur yang telah berlalu dan umur yang akan datang ajal yang telah Allah tetapkan bagi kita semua kita tidak tahu kapan فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار وذلك شيء لا تعب ولا نفط ولا معاناة إنما هو أعلى القلب Masa lalu perbaikilah dengan bertaubat. Banyak-banyak bertaubat. Bertaubat itu bukan mesti kita melakukan kesalahan baru bertaubat. Karena manusia penuh dengan kesalahan, kelalaian, kelengahan. Setiap waktu dia butuh bertaubat. menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Agar dia sadar dan tidak lupa diri, lupa daratan. Lebih memperhatikan orang lain daripada kondisi dirinya sendiri. Hingga akhirnya dia lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Tentunya hal itu tidak sukar tidak sulit dan tidak perlu melewati atau melakukan pekerjaan yang berat. Hanya menuntut aktivitas kalbu, yaitu keikhlasan, kesungguhan, dan tekad. Meskipun orang-orang Arab mengatakan waktu itu laksana pedang, jika engkau tidak menebasnya maka engkau engkaulah yang kena tebas. Yang ini pepatah benar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang bertobat. Meskipun masa lalu telah dihabiskan untuk berbuat maksiat, duduk, berzina, membunuh, atau bahkan berbuat syirik. Maka sesungguhnya siapa saja yang bertobat dari perbuatan dosa, maka ia telah memperbaiki masa lalunya. Masing-masing kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang gelap, suram, dan lain sebagainya. Marilah kita perbaiki masa lalu kita. Yang jadi pertanyaan, apakah masa lalu kita yang gelap dan suram itu dapat kita perbaiki? Dapat bernilai di sisi Allah? Jawabnya iya, dapat. Allah membuka kesempatan untuk itu dengan syarat kita benar-benar bertaubat dengan taubat yang benar dari perbuatan dosa yang lalu dan tidak jatuh dalam perbuatan dosa yang sama di lain waktu. Sifat dan karakter seorang mukmin adalah tidak jatuh dalam satu lubang dua kali. Tidak disengat dalam satu lubang dua kali. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dahulu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu karakter ciri orang-orang yang beriman. yakni dia dapat mengambil ibrah pelajaran dari masa lalunya. Bagaimanapun masa lalunya tersebut. Barang siapa yang bertobat dari perbuatan dosa, maka ia telah memperbaiki masa lalunya. Bukan hanya kembali putih bagian lembaran yang belum tergores pena, Bahkan ditulis baginya kebaikan sebagai ganti kejahatannya tersebut. Seolah-olah masa lalunya terisi dengan kebaikan. Ini fadilah taubat. Ya, di samping menghapus dosa dan kesalahan. Lebih dari itu, dosa dan kesalahan itu berganti dengan hasanat. Ulaika yubadilullahu sayyatihim hasanat. Ini bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Sungguh tidak ada satupun yang dapat menggugat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam kitabnya Surat Al-Furqan mungkin antum sudah hafal bagian antum. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Syirik tidak berbuat syirik wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq tidak membunuh jiwa tanpa hak wala yaznun tidak berzina wa may yaf'al dzalik liyalqa athama barang siapa yang melakukan hal itu berbuat syirik membunuh jiwa berzina maka dia akan menemukan atau mendapatkan akan melihat dosa dari perbuatannya itu akibat dari perbuatannya itu. Mendapatkan balasan atas dosanya. ini akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat nanti dan dia akan kekal dalam azab itu. Wa yakhlud fihi muhana. Dalam keadaan terhina. Kemudian Allah mengatakan illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertobat Wa amana beriman wa amila amalan salihah dan beramal saleh. Taubat dari perbuatan dosa. Menghentikan pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukannya. Beriman. Lalu benar-benar menuntut ilmu, belajar, memperbaiki diri dengan banyak-banyak menuntut ilmu. Karena kebaikan itu adalah orang-orang yang Allah beri pemahaman yang benar dalam agama. Umar yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian diberi taufik untuk beramal soleh. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya itu. Aulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Para ulama mengatakan tafsir ayat ini yang pertama ada dua maksud di sini. Yang pertama Allah mengganti perbuatan jahat mereka dengan perbuatan kebaikan. Mengganti bid'ah menjadi sunnah. Mengganti syirik menjadi tauhid. Mengganti maksiat menjadi taat. Ini bagi orang-orang yang benar bertaubat. Bertaubat dari perbuatan bid'ah, maka dia berusaha bertekad untuk tidak kembali ke dalam bid'ah tersebut dan benar-benar sungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mengganti bid'ahnya itu dengan sunnah. Yang kedua, Allah mengganti dosa-dosa mereka itu dengan hasanah, pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Demikian ya khani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Keutamaan taubat untuk memperbaiki masa lalu kita. Kemudian Ibnu Ibnu Ibnu Qayyim melanjutkan, "Wa tamtani' fi ma yustaqbal min adh-dhunub wa imti'ak wa imtina'uka tarqun wa rahatun laysa amal wa laysa huwa amalan bil jawarih." Wa inama huwa azmun wa niyatun jazimatun turihu badanak wa qalbak